Barajas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال أما بعد حضرة المحترمين para kiai, para masayikh para alim, bapak-bapak guru, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan umum rutin tahunan RW 03 Desa Kualahan. Pe, dasmu minggir odi oh, dik rakyat. Desa Kelurahan Orong-Orong Nganjuk eh, Ngeronggot Ingkang mapan wonten desa Kelurahan Kok cerewet kacamata buka orang nukok ke cerewet <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin saged sowan wonten Nganjuk menika wau jam nomor kali, jam nomor siji bonus sepatu kula bejat tidak kali jamaah akhirnya ganti sandal jepit niki pengalaman ngaji tenganjuk jamaah ekstrim sikil kula tidak tidak nganti sandale jebol garis keras Nganjuk sekeras cangkemmu dipun syukuri alhamdulillah niki nyuwun sewu niku lapangan halaman apa kebun nih napa tibaan ki napa oh nggih gabah niku to sorry kan kita orang Jakarta ya, ya. Antesan, insyaallah mulih yang beriki jenengan mungkin kundur little body. Silite gatel kelebon wedi insyaallah. Dipun syukuri alhamdulillah. Tidak ada satu pertemuan pun kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu pertemuan pun yang terjadi kecuali benar-benar telah diizinkan oleh Allah. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Bukti nopo? Banyak orang yang berencana. Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan, Allah tidak mengizinkan, maka rencananya tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, seberat dan sesusah apapun pasti terjadi. Maka kalian para jumbluan, jumbluwati, yang wajahmu pas-pasan. Bila didelok rupa-rupa rupa-rupa jomblo tadi. Santai wae. Kalau Allah sudah mengizinkan seburuk apapun wajahmu, insya Allah lebih buruk pula pasanganmu. Insya Allah. Kalau urung-urung canggemu wis amin, urung rampung pak. Bapak Ibu rahimakumullah. <clears throat> Kanjeng Nabi dawuh, malam hari ini saya akan berbicara tentang kerukunan. Muga-muga mulai dari nganjuk ning lak ngangung-ngangung tukang sone aku ra gelem rukun pokoke. Endi tukang sone iki? Endi? Undele. Oh, Ambur iku banser matamu katarak iki kena. Banser kok mburi sampean. Bapak Ibu rahimakumullah, saya berharap wong tua yang gaya moto-moto ilah lah lah HP-ne cross sing gaya. Kita ya iya rayan karo anake. Memang sekarang teknologi itu luar biasa. Kalau ngaji teng Jawa Timur, desa-desa ngoten niku. Kula takoni, Bu, lan ning omah sakniki nonton TV napa YouTube? YouTube. Dadi wong-wong desa mawon nontoni YouTube sakniki. Bahasane YouTube. Sing lucu wingi teng Surabaya, wonten nonton bareng teng warung makan kaya burjo Indomie niku. Nonton bareng YouTube-e Gus Miftah pengajian. Lah kula teko, kula melu nonton. <laughs> Kono guyu kula melu guyu. Bahasan kula bayar baru sadar. Kok padha karo sing ning kono? Ah, telat, Bro, Bro aku. Saya akan berbicara kerukunan karena di kemerdekaan Indonesia yang ke-74 ini rasanya kemerdekaan itu sangat mahal harganya. Begitu banyak yang tidak bisa rukun menganggap siapapun yang berbeda seolah-olah menjadi musuhnya. Maka malam hari ini saya akan berbicara kerukunan, akan saya sampaikan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa sesingkat-singkatnya? Karena hitungannya tidak jelas adanya. Kok suaraku mantul yo? Aku eh dan cok cok Jadi suaranya ini suarane ini mantul ngono Aku nggak mau danjuk kono cuk, ora pernah ngajar tak. Awas. Ngejak gelut. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa saya pengen berbicara kerukunan? Bapak Ibu, terutama para penggiat medsos, adik-adik yang biasa lihat Instagram, Facebook maupun YouTube, Hari ini dai atau mubalik orang NU NO yang paling sering dibully itu adalah saya. Saya ngaji di dunia malam bersama anak-anak kafe dibully. Saya ngaji di lokalisasi bersama mbak-mbak PKS dibully. Eh, PSK dibully. PSK kok PKS. Saya ngaji di tempat-tempat gelap dibully. Saya mengislamkan Mas Dedi Corbuzier dibully. Saya kemarin komentar membela Banser dibully. Maka saatnya saya akan membuli mereka yang membawa degan untuk saya. Subhanallah, besarnya kelapa ini sebesar kepalamu. Ya Allah, gede ini. Aja ah, lemu-lemu toh Kang, Kang. Saawak kok watang kabeh. Sampun matang perang bulan menikah. Jani watang mungkin lemu, Kang. Mongko ya pahala bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Enggak, Mangga katuran sampai minggat ya. Tenun Kang. Muga-muga mulai bojomu matang meneh nggih. Iki apa wae? Iki degan. Kok kaya tajin ngene iki apa lho? Lah sing niki cetha mboten kula ombe. Kula niku belas mboten minum minuman kemasan berkaleng. Coca-Cola, Fanta. Eh, cangkemmu ki ngopo to? mental kere. Urung wow wow Ora urun cerewet. Jadi rahasia sehat saya itu karena saya tidak pernah minum minuman kemasan. bongsong bongsong ngoten iki Fanta, Sprite, Coca-Cola, soft drink, softtek kula moh kula. Kula kayak Ya, tak kene Kula wingi ngaji ana wong tak kayak wedang ngono iki mulih wonge setruk Ora ora orang Ora stroke kok. Wong jantung koroner. Yang paling sering dibully saya. Bahkan kemarin ketika saya ngomong soal banser, berapa yang membuli saya? Ribuan orang. Di komentar status Instagram saya itu ada 10 ribu lebih semuanya membuli. Tapi kalau santai mawon. Bojo kula niku lak maca Instagram komentar-komentar nangis nih. Kowe ngopo nangis? Niki komentare membuli Abah. Sing salah ki kowe. Lah kok kula malah disalahke? Kowe salah. Lah napa kok kula sing salah? Ngopo kowe nangis maca komentar? Sing salah kowe. Lah napa? Salah men mok waca. Lah ora mok waca orang ora ngerti isine. Maka saya itu orang yang paling kebal menghadapi bulian. Kalau saya tidak kebal, ya nyuwun sewu barangkali barangkali saya tidak akan pernah melanjutkan aktivitas saya ngaji di dunia malam barangkali saya akan berhenti ngaji dengan anak-anak kafe dan lain sebagainya kenapa walaupun dibully saya tetap lanjut dan istiqomah karena Mbah Mun almarhum almaghfurlah beliau mengatakan lanjutkan pengajianmu di dunia malam kenapa karena mereka yang berada di dunia malam juga butuh pengajian Mila kula nyuwun sewu. Kula lakon ngopeni wong tatoan, kula lakon ngopeni preman, kula lakon ngopeni wong tindian. Sama sekali tidak ada masalah. Santri kula sing tatoan kathah. Sing kupinge ditindik ana. Ana sing tindik mur, ana sing baut, ana sing mangkokan, ana sing pelek gede banget. Kalau kemudian hanya gara-gara dibully kita berhenti, Berarti sama halnya kita mengakui kemenangan para pembuli. Awakmu kudu ngerti li. Jumlah komentar sama jumlah like itu biasanya banyak mana? Jumlah like. Sing ngomentari kula sewu soal banser, sing nge-like niku ewu Artinya apa? Sebanyak apapun orang yang membuli kamu, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak orang yang mencintaimu. Iya. Santai wae, Bro. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Kalau jomblo beda lagi. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Ya wis rupa-rupa ngono kuwi lah. Rupa-rupa codot rahimakumullah. Kenapa kemudian ketika saya dibully tetap mawan nyaman? Saya bola-balik diancam karo wong. Awas kamu begini begini begini begini. Belas kula mboten gagas. Bapak Ibu rahimakumullah, Anda tahu tongkat yang saya bawa ini. Ini hanya benda mati. Niki warisan almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal Dalang Kondang. Sebulan sebelum beliau meninggal ngasih ke ini kepada saya. Waktu itu beliau mengatakan, "Gus, jenengan Barloro. Pulau wenehi tongkat nggih, lak ngaji jenengan damel bersandar. Ibu bapak, niki benda mati. pulau niki wis telung dina rong turu, ngalor ngidul ngetan ngulon kaya setrika. Niki nyuwun sewu, namung benda mati saya jadikan tempat bersandar rasane nikmat. Niki namung benda mati. Bagaimana kemudian ketika kita hati, hati kita bersandar kepada Allah? Serawana la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah punya rasa takut, tidak akan pernah punya rasa susah. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Kalau kemudian kula mboten bersandar rasanya abot, Pak. Wau dalu kula ngaji teng Kediri rampung jam siji bablas teng bandara Juanda Surabaya terbang teng Jakarta siang wau kula ngisi silaturahmi kebangsaan bersama para pejabat kula ngajak Mas Dedi Korbuser rampung jam siji terbang ning Solo landing teng Solo jam 5 bablas ngaji teng Anjuk mriko langsung pindah mriki bar niki mangkat teng Demak bendino tanpa turu kadang-kadang turu kula namung sak jam tok tapi kenapa kok saya mampu karena saya dimampukan oleh Allah yang maha mampu nyatane kata, wong sing rumangsa gagah turu ora kenapa karena Allah tidak membuat dia tidur mapan ning dhuwur amben maca donga bismika allahumma ayya wa bismika amut diremremke matane ra iso merem soale allah dereng ngersake merem tapi heran kula tiyang kelurahan lak ning dhuwur amben maca donga matane ra turu-turu tapi lak ngrungokke khotbah jumat ra maca donga matane turu Mila kula sakniki ngaji kok ibu-ibu turu rapopo terus none ku nikmat. Kula mengkelingan dawuh Imam Al-Ghazali, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu, berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Biasane jilbabe abang biasanya. Nguyuh niku perkara gampang. Tapi la Allah mboten ngersake jenengan yo ora bakal iso nguyuh. Ning kono ki yo ana wong to kene. Oh, tak pikir demit apa-apa. Halo, Bro. Muga-muga sing kono mulih rabi dhisik dhewe. Rondo anak 15 insyaallah. Nguyuh niku perkara gampang. Tapi berapa banyak orang akhirnya harus dipasang selang gara-gara tidak bisa nguyuh. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan kamu nguyuh. Milo hati-hati nggon nguyuh ger ojo sak nggon-nggon. Bocah-bocah sing rupane ireng ki asline putih biyen ki. Tapi gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewok malah ditutul-tutulke. Delalah ngegron kesetrum. Akhire ireng lho Ya asline putih asline. Jiji. Kowe iki nguyu iki lek iso nguyu disyukuri tenanan, wong kek wong ora iso nguyu. Kowe malah nguyu berjamaah dawa-dawowan. Malah nguyu ileng semut barang. Kok Gus Miftah ngerti? Aku ya tau <laughs> pengalaman matamu pengalaman. La Allah mboten ngersake iso nguyu, ora bakal iso nguyu. anake kapolres Sleman ajeng umroh kalih kula dites urin sari meningitis kartu kuning ayo nduk nguyuh setengah jam ning toilet belas ra iso metu aku kondok kowe ngopo ra metu saka toilet mboten saged medal kiai goblok nguyuh e ra iso gantian kula mlebet toilet kula nguyuh gantian kula ra iso nguyuh aku batin ngopo tak denden ki ra metu akhirnya tak obat abid ki yora metu akhirnya aku jengkel tak selenti indase yora metu wong Allah urung ngersake ila kula saniki babakan nguyuh lah ora ketemu toilet mending kula ngempet soalih kula kelingan nguyuh niku nikmat kok wong ora gelem bersyukur kanthi nikmate nguyuh hati-hati siksa kubur sing paling abot kuwi ana loro siji utang ora bayar loro nguyuh ora cewek Mila pas kula sowan abang kula teng Sumatera numpak kapal feri kula nguyuh ning kamar mandi. Begitu rampung nguyuh rono banyu, kula andilau antara dilema dan galau. Mosok tak tutul-tutulke kaya cah kelurahan aku. Kula kelingan ngesai seprit akhire napa? Kula cewek nganggo seprit Rasane teng kranyas. Untung ra glegeken aku. ngono kuwi bojoku takon dirubung semut mboten mbah matamu kuwi ya Maka Bapak Ibrahim Agungullah, saya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadapi setiap nyinyiran, untuk menghadapi setiap bulian, untuk menghadapi setiap cacian. Santri-santri kula jamaah sing pengen balesi bulian tak kandani ora usah mau bales. Kue ikhlas wae, malam bendino oleh transferan pahala. Jadi semakin kula dicaci, pahalane Allah semakin kata Barang niku yang dasare ape? arep tidak tidak kaya ngopo tetep ape? Duit satu sewu niku ajeng tidak tidak kaya ngopo tetep regane satu sewu. Dasare duit sewu niku murah, arep diumbul ke karo layangan regane tetep sewu. Ayo saiki awakmu milih pundi Bapak Ibu? Milih dhuwit 1000 ambune parfum apa dhuwit 100000 ambune uyuh wedhus? Tetep milih 100000 senajan ambune uyuh wedhus. Lak dasare wong niku apik, diuyui kaya ngopo tetep tidak akan menghilangkan kebaikannya. Mila kok awakmu dielek-elek karo wong, ora apa-apa le. Ora usah emosian. Sakniki kata wong oleh musuh niku gara-gara media sosial. Orang bermusuhan gara-gara postingan di Instagram. Mila kula ajeng dibuli kaya ngopo tak jawab aku rafofoh. Ngomong sak modarmu ora bakal tak ladeni. Soale kula ngerti rumuse. Rumuse napa? No wong iman niku yen diwenehi masalah karo Gusti Allah aja dadi kaya asu asu niku yen diantem kerikil sing doyak kerikile napa sing ngantem kerikile kudune yen awake dhewe niki diwenehi masalah dadi kaya bocah lanang diantem kerikil karo bocah wedok sing ayu sing doyak kerikile apa mbake mbake awakmu ora diantem ngoyak mbake kok apa meneh diantem Kudune napa? Awake dhewe niki yen diwenehi masalah karo Gusti Allah. Jawabane napa? Fafirru ilallah. Larilah kembali kepada Allah. Mila napa selawat sing kula populerke? Hasbi Rabbi jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tonggo kula doya oyak dep kolektor, takon kula pripun bah supaya aman, gampang wacakno hasbi robi. Tenan Bu. saben ditagih bayar langsung dijawab Hasbiram bi jalallah bayar mafi qalbi ghairullah macane ping pinten nganti dep kolektore minggat insyaallah Mila nyuwun sewu, kula ajeng dibuli kaya ngopo sing susah ora kula. Kadang-kadang sing susah santri-santri kulo, jamaah-jamaah kula, wis tak jawab aku rapopo. Luwe apik aku dibuli daripada saya membuli. Lebih baik saya ditipu daripada saya menjadi penipu. Lebih baik saya dibohongi daripada saya menjadi pembohong. Berungok le. Wih, jomblo-jomblo rungokno. Santai, jomblo itu banyak temannya. Soalnya setiap kali nembak cewek, sorry ya mas kita temenan saja. Iya. Merongos, merongos. Santai bro. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. santai lak kowe ning kene rabi ora ana wong wedok sing gelem gampang aku ning Yogya duwe lonte 700 tak <laughs> bakul kroto napa niku kroto pakan manuk manuk sapa manukmu Kalau lagi watuk pilek mbok njaluk tisu panitia. Hei tisu. Acara selanjutnya pergantian banser. Siap gerak. Samsudin golek kroto. Semangat banser. Aku dibelo mergo awakmu, aku dibuli mergo awakmu. Serap apa? Soale kula ngomong kali mbak-mbak kimcil kuwi rungokno. Kalau kamu cari suami, prioritaskan banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Karena kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Panjer kok cuwil iki ya iki? Munir iki artine bercahaya, remu nggak budak kira ya. ya. Moga-moga Mas Munir bojone ayu. Amin. Ning yo kumismu dikerok nir ra ngono Tak kandhani Kang Munir yo, ya. Kang Munir tak kandhani Alhamdulillah satu minal fitrah. Fitrah ki ana 5. Siji khitan, loro ngerok kumis, telu ngetok kuku, papat mencabut bulu ketiak. Dadi ibu-ibu yen bojone mulih kerja ngene iki. Cabuti kele. Sunnah Rasul. Niku sunnah. Nomor lima mencukur bulu kemaluan. Wis sunah. Tapi ingat dicukur dewe. Ojo digawa ning salon. Oh, malah moro ning salon. Mas Munir badhe napa? Cukur, Mbak. Cukur nopo, Mm, mm, Malah kerimbat barang. Munir belas ragu ya e, HP. Ya. Oh, Moga-moga Munir bojone ayu. Rondo anak limolas insyaallah. Oh, Oi, tisu. <coughs> Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, kita akan berbicara kerukunan. Mudah-mudahan mau nganjuk kabeh iso akur. Amin. Kanjeng Nabi Dawo La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu dalam keadaan beriman. Ya maklum selepan gabah rono tisu ya maklum. Tisu cowilik iki. Iki lak ning kamarku tak nggih lap silit bar sewok kae iki. ambune kepet Sallu ala Nabi Muhammad La tadkhuluna jannata hatta tu'minu Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman Ingat syarat yang mlebu surga kudu duwe iman Cangkeme rondoke ngapa meneh rondo iki ngomongnya ngebas. Wah, wah. Nuwun Kang. Syarat yang mlebu surga niku iman. Mila sing rawuh muga-muga kabeh iso njaga imane. Seminggu bar mlebu Islam. Kula niku lak ngancani Jumatan Mas Dedi Korbuser teng omahe Bintaro mriko. Begitu rampung Jumatan ning jero mobil niku bocah niki tengok-tengok. Kowe ngopo kok ketok rupamu susah? Kiambake takon kula. Aku tolong dikasih tip, Bro. Tip opo? Bagaimana supaya saya bisa menjaga keberlangsungan iman saya? Bocah niki lak pintere ra umum. sampai cerdasi Deddy Corbuzier niku rambut reso tukul ning dase Niki Wong-wong Islam sing wis suwe ketemu kalih kula, urung tahu takon piye carane njogo iman. Niki bocah mlebu Islam nembe seminggu wis takon piye carane njogo iman. Waktu itu. Dadi niku napa-napa saged, sing ra iso mung siji, dadi bintang iklan sampo, ora iso. Nasu ning Jumatan gara-gara ono wartawan ki cangkeme atos. Mas Jadi kenapa nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Jadi takon, emangnya wajib? Ya enggak. Tapi kan kopi ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk nyegat rambut supaya tidak masuk ke sajadah. Apa matamu kira ndelok? Oh, Dedi randui rambut kok aku. Kadang-kadang ini sing cerewet iku malah kan kula takon Dedi, kowe dadi wong Islam abot ra, Bro? Enggak, sing ngabur ki cangkeme netizen karo wartawan. Wong-wong niku mbiyen ben ketemu kula, Gus, tolong tanyakan Mas Dedi sunat apa belum. Kok cangkemmu cerewet ki ngopo aku? Tapi mergo kata tiyang takon, kula mara ning omahe kula takon. Kowe sunat apa durung? Dijawab karo Dedi. Lah aku ngomong uwis, kowe ra percaya, Gus, deloken dhewe. Aku yo moh kok aku ngono. Wong dhuure meh 2 meter awake gede kekerekon buka. Tunggul ah, tungul ngene lah ya medeni aku jian aku aku akhirnya kondo aku ki percaya lah kowe wis sunat tapi wong nganjuknya dora percaya terus bagaimana saya bisa membuat percaya mereka gampang saya ki tak foto neng tak postingi aku ngono langsung ibu-ibu kayak ah apa waktu itu jawaban saya ke Deddy Corbuzier? Ketika dia bertanya kepada saya bagaimana cara menjaga iman. Saya bilang sama Deddy, bro benar aku yang menuntun kamu membaca dua kalimat syahadat. Tetapi aku tidak bisa menjaga Islammu. Aku tidak bisa menjaga imanmu. Karena yang bisa menjamin keberlangsungan imanmu adalah Allah. kulokan Dani bro itakulloh Bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya bilang sama dia, Allah memberi kita iman tapi juga musuh. Siapa? Setan. Innahu lakum aduwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Setan itu bro tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu. Setan itu tidak mentah mencuri mobilmu. Tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu. Dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Mila awakmu tak kandhani, sesuk lak nglamar bocah wedok kuwi rung duwe pekerjaan, rung duwe dhuwit, koni karo calon mertuamu. Apa modalmu wani ngrabi anakku? Iman. Kok mertuamu ora percaya? Musrik Ngono. Oh, Weh, buktekno. Weh, apa wani nglamar anakku modalmu apa? Iman. Iman. Anda tidak percaya berarti Anda kehilangan Tuhan. Ngono le. Sekali-kali maratua ki diceramahi tak kandhani. Aku mbiyen nyeramai maratuaku sampai godres-godres kok pada. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jagalah imanmu. Iman sebaik-baiknya. Bagaimana ciri orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilan qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم yatawakkalun Wong iman niku ciri-cirine idza Allah wajilat qulubuhum ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya adzan, atine bergetar. Allahu akbar, Allahu akbar. Beda karo wong nganjuk, krungu adzan atinya tidak bergetar. Nembe tandur, krungu adzan dhuwur. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Ora ngajiar. Awake dhewe iki seneng krungu adzan mung Kapan adzan maghrib bulan poso. Niku mawon boten mergo salate tapi mergo buka. Maghribe melu Banyuwangi, imsake melu Medan. Suwe banget. Imane iki ra ana. Wong iman diajak ngaji, mangkat. Awake dhewe lak ora. Diajak ngaji datak takon kiyaine sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan. cocok cocokan Uang pengajian kat mau kiai ini rong ganti ban wis ganti pengen telu tak kandhani. Monir minggat. Kok cah iki rupane mirip ya. Sebelas dua belas. Kamu ke kowe mlebu surga ya. Mangkat para pengajian ya. Ojo ojo mati di sini watenge gede nih Salu ala Nabi Muhammad. Wong diajak ngaji kok malah jawabane, "Ayo makan ngaji." Wis tau. Mulai paling sengit lah wong krungu diajak ngaji jawabane wis tau. Kok awakmu diajak ngaji jawabane wis tau? Hati-hati. Sesuk awakmu susah ndonga. Ya Allah, kula njaluk seneng malaikate bengok wis tau. Merongos kowe tak kandhane. Rondo-rondo diajak ngaji jawabannya wis tahu sesuk ndonga, "Ya Allah kula njaluk bojo meneh, wis tahu." <coughs> Iman. Krungu ayat-ayat Allah dikumandangkan bahagia. Krungu solawatan ayem. Mila kula niku salah satu yang saya ngiri dengan Mbah Mun itu apa? Mbah Mun itu setiap mensenandungkan solawat pasti air matanya keluar Pasti beliau menangis. Itu menunjukkan betapa lembutnya hati Mbah Mun. Betapa kemudian keimanan Mbah Mun itu luar biasa. Oh pemenang lakwis nembang sa'duna fi dunya nangis. Begitu ma'arul kiam, ya Nabi salam alaika nangis. Betapa lembutnya hati Mbah Mun. Mila begitu kula dikabari Mun sedo, kula nangis. Ya Allah. Muga-muga saking nganjuk niki akan banyak orang-orang seperti Mbah Mun. Amin. Lho sapa ngerti Saya kira ini rupamu mungkin meyakinkan sebagai ulama. Sapa ngerti? Sok kowe dadi hmm, dadi Mbah Mudin. Lha ora ngerti. Kowe pantes dadi Mbah Mudin, pantes wong rupamu kaya bandosa Wong iman iku somendene namung kali Allah. Mila senajan to awake dhewe niki imane rung apik banget muga-muga awake dhewe seneng kumpul kali wong mukmin. Amin. Senajan to awake dhewe dereng saleh, kula dongake muga-muga awake dhewe seneng kumpul kali wong saleh. Amin. Senajan njenengan boten wong alim, tak dongake muga-muga njenengan kabeh seneng kumpul kali wong alim. Amin. lonte niku lho saniki seneng ngaji. Kula niku lak wis rong bulan setelah lebaran, kula lak dereng bisa menghadiri pengajian rutin saya di lokalisasi. Niku ana lonte 5 mangkat ning pondok, ketemu bojo kula. Waduh aku. Ana apa iki aku? Ge pakaiane seksi-seksi kae lho, SMS silite metu sethithik. Oh, Begitu moro yang pondok kula nembe teng luar kota, lo ditelepon bojo lo, "Beb." Tak jawab, opo saya, Aku Padahal mboten sayang, apa kuwi sae? Setanir rajim. Niki enten mbak-mbak sarekem kemoron ning omah. Waduh, njeluk tanggung jawab apa? Ora ora ngono. Ternyata nopo? Mbak-mbak PSK niki wadul kali bojo kula. Abah Miftah enggak adil. Lah kenapa mbak? Sudah dua bulan kami ditinggalkan. Padahal kami rindu dengan pengajian. Jajal. Lonte rindu pengajian. Kok malah awakmu rindu ngelonte <laughs> gitu. Jajal. Kulo ini lak ngaji kali mbak-mbak PSK. -nya. Kulo ki ngomong ning kene londe begenggek. Lah ketemu mbak-mbak PSK, kulo rong pernah memanggil mereka londe, Enggak sama sekali. Kan yo mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah ora mungkin. <coughs> Bahasa kulo nggih halus kalian mbak-mbak niku. Ben kulo ajak ngaji, kulo ajak solawatan, nangis. Kowe ngapa nduk nangis? Kulo kelingan zaman cilik kulo mbiyen diulang ngaji kalian ustaz teng kampung Jajal mereka punya kerinduan terhadap Tuhannya. Sementara orang-orang kayak kita yang mempunyai kesempatan tiap hari bertemu dengan Tuhan, kita sering meremehkannya. Mereka butuh pengajian seperti kita, tetapi hari ini kita hanya sering menjadi hakim bagi mereka, hanya menjadi jaksa bagi mereka. Mungisone memfonis mereka tanpa pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Milo ketika saya diwawancarai sama televisi, donek karo kiai sok suci. Dakwahnya Miftah di dunia malam itu memalukan. Apa jawaban saya waktu itu? Lebih memalukan mana ketika Anda melihat orang bermaksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Ngopo kue aku. Lah kowe iki ra iso aku ngaji karo mbak-mbak niku minimal dongakno. Jangan kamu hujat. Hujatanmu tidak akan pernah merubah mereka. Tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Bukankah Allah mengatakan alaisallahu bi'ah kamil hakimin. Hakim yang paling adil niku namung Gusti Allah. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Nyuwun sewu. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Mila awakmu saiki sing gawene mabuk, yakin pasti akan berubah. Ora mungkin wong mabuk iki gelem mabuk sak lawase, mesti ana jelek, ana bosene. Saenak-enake kopi, ku ya ngombe sak gelas iki wis rampung. Ngombe sak teko mlonyoh cangkemku. Saenak-enake sate, limang tusuk pertama, Pak. Enak, enak, enak, enak. Bar limang tusuk wis ora enak. Saenak-enake degan siji, iki rantek. 10 kelempokan. Saenak-enake kelon. Ya mung ngono kuwi. Wong jenenge kroto lak ya ngono kae Wah aku seneng kelon, terus sedino sewengnya aku kelon. Alah alah alah potol manukmu tak kandani saenak enak mabuk wih mesti ana bosene. Maka dengan orang-orang yang suka mabuk, Pak, kula niku sayang. Karena apa? Kenapa mereka selama kok mabuk? Barangkali selama ini karena mereka tidak pernah ada yang mau ngurusi. sehingga menjadikan mabuk sebagai solusi. Kula niku mbiyen zaman kuliah sering diparani wong mabuk. Begitu ndodok kamar kula, "Gus, ngopo? Aku mabuk." Terus tulung sampean maca Quran ning ngarepku, modar, modar aku. Akhirnya kula niku mbiyen biasa, Pak, kula ngaji ning ngarepe wong mabuk. "Gus, aku mabuk." Terus mbok salat aku mau imami. Oke, okay. Allahu Akbar. sing mabuk ning mburi iku. Bentahun niku selama bertahun-tahun kula ngurusin niku. Akhirnya sekarang berapa banyak orang yang tadinya pemabuk saniki gelem ngaji. Wong-wong sing gawene mereman kula parani karena mereka juga butuh Allah. Mila kula ora tau wedi. Kula wingi ning Jakarta di preman dikruyuk preman 10. Aku ra mundur. Ngopo? Buriku sumur. Ah, kecemplung modar aku malahan kok. Dan ternyata mereka butuh Allah. Maka kalian hari ini yang merasa banyak dosa, ingat nak, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dan maghfirah Tuhanmu lebih besar daripada lautan. Wong apik karo wong elek iki bedane tipis le. Wong apik tau tumindak elek, wong elek ya tau tumindak Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Mila lak kula kan menghakimi wong elek ora iso. Munggo kula wong niku ora ana wong apik wong elek, anane wong apik karo durung apik. Kuwi lak rupa-rupa lak rupa durung apik. Oh mana rupa kaya ngene pentol korek ya. Kula niki nembe mendata. Tempat-tempat lokalisasi terbesar di Indonesia itu di mana saja? Angguyangan ah, cilik, Bro. Kelasmu munggu kelasmu guyangan selawe ewu. Ah. Ah, Guyangannya mau kelas iki. Lah ning guyangan jenenge ora lonte tapi begeng. Membacanya pakai ikhfa. Kok Gus Miftah ngomong begenggek fase lah aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendek pas. Begenggek. Oh, lah kalau kalau beda meneh begenggek kok. Maka nyuwun sewu. Hanya orang yang punya iman pada akhirnya kembali kepada Allah dengan hati yang selamat ilaman atau atallah bin salim apa mbak-mbak kowe kira gelem ngaji gelem banget bah terima kasih kami sudah dibimbing sekarang kalau kami nunggu tamu bah saya sambil lihat youtubannya Abah Miftah Bu, pelonte kalau dulu youtuban ngaji jajal kebien. Ini kulak fenomena tau bu mereka itu nunggu tamu datang karo solawatan kok. Piye? Apa ya aku ora ngelarang? Aku ki kurang apik piye le karo mbak-mbak kuwi. Pengajian tiga bulan sekali tak gawake rukuh. Tak tukokke Quran, tak tukokke sajadah. Kok ngono ana wong nganjuk protes kok kula mboten digawake Gus. Apa awakmu ki lonte? Aku ya ngono to. Wong aku gawake lonte kok aku. suka duka kula niku lak kula critake ra bakal entek. Sing paling abot napa mulih ngaji mbak-mbake baratus nganggo anduk tok. Monggo Gus mampir. Ya Allah. Brr. Ya Allah. Mila kula teng Belanda, Pak. Takoni karo wartawan Reuters dari Inggris. Gus Miftah, Anda ngaji dunia malam sudah 14 tahun. Sak janjane lak ndelok londe niku pengen napa mboten? Tak jawab yo pengen aku ngono. Aku ki normal je aku ngono. Terus piye? Yo ngempet aku ngono. Mosok kiai ngacengan aku yo ngono to jawab. aman kae. Uh, eh, tiba. Ya Allah. Dan ternyata Kan ngeten nggih. Gus, apa jenengan ki ngaji kali mbak-mbak niku pengen mereka, membuat mereka bertobat. Tobat apa ora kira urusan kulit. Apakah mereka supaya mendapatkan hidayah? Hidayah itu urusanku, urusannya Gusti Allah. Saya cuman menyampaikan, Dok, umpama bar ngaji karo aku, awak murung iso metu sangka kene. Harapanku ki mung siji. Sesuk begitu kue metu sangka kene, kue mbiyen tau kelingan ngaji karo aku ilmu saya saiki pengajian sesuk iso monggo dan ternyata bener Pak mereka pada akhirnya keluar dari tempat lokalisasi ki mergoisin kenapa karena saya tidak pernah menghakimi mereka akhirnya mereka pamit kali kula bah kula jeng mantuk teng desa kula ngopo kula isin men bulan ngaji kali panjenengan kok menong nglonte terus kula tak medal mawon lah kula duwe duwe tak sangoni konon nduk mulih Kula niku kurang kasih sayang nopo sama mereka. Kula mulai ngaji bengi-bengi jam rolas, kula sidak ke sana, masuk. Bah, ora payu. Terus dereng mam. Sopo sing mangan? Kula dihitung, pecah seket. 50. toko tokoke sego kabeh. Akhirnya malam itu pulang pengajian, makan malam bersama para londe. Makan. Kumpul kula ceramai alon-alon. Duwe duit ora mboten gadah, tak kei duit sak onone nyoh nyoh nyoh nyoh jajal awakmu. Eh, nawa. <coughs> Untung apa? Istri saya itu petarung. Senajan to kula bendina campur kalih wong-wong ngoten niku, bojo ora tau merengut. Soale kula kandha, nganti kowe merengut tak ijolke. Aku ngono kok ngompok. Kene berjuang demi masyarakat kok merengut. Ijol ke? Aku ngono. Lah bojoku niku ora tau merengut, Bu. Ijol ke lonte matamu ki. Wah, krek. Ijol ke lonte ngawur wae. Emangnya aku cowok apaan? Mila bojo kula niku wong paling apik sak donya. Kesel kaya ngapa? Ora tau nolak kula macem-macem. Kula mulih ngoten iki bojo kula wis turu. Aku jaluk jatah. Bojoku jawab, "Aku ah, kula kesel ngurusi santri siang wau." Terus piye aku no? Prasmanan mawon nggih ngono Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, okay, Yes, aku. Ngono. Mila ibu-ibu menggedalun jenengan kok kesel mulai pengajian karo Gus Miftah bojomu njaluk jawaban Pak prasmanan. Langsung sing lanang mlebu kamar, mbuka lawang karo nyanyi. Tul jaina ora nutul ora pena. Nutul krasa penak sing ditutul ndang-ndang. Sallu ala Nabi Muhammad. Soalnya apa? Ya salah-salah insya Allah sih iso jaga iman lah. Imane kuat. Mung kadang-kadang imrone cenut-cenut. Bila tak kandhani le ya. Menungso iki lak diwenehi rem, menungso iki lak diwenehi gas. Rime apa? Iman. Gase apa? Nafsu. Lah menungso sing selamat kuwi menungso sing iso ngecakke kapan nganggo rem, kapan nganggo gas. Ketemu bojone gaspol. Ketemu begengge ngerem. Ora kaya awakmu, ketemu begengge ler. Ya ora selamat kowe malah diblayer. Ketemu bojone gas, bojone tanggane malah digas. Itulah hebatnya manusia. Malaikat itu punya iman nggak punya nafsu. Setan itu punya nafsu nggak punya iman. Menungso kuwi duwe iman duwe nafsu. Milo menungso ki ana setane, ana malaikate. Ono setane, ono malaikate. Lawang wong kaya malaikat, enggak asik le. Malaikat ki mung duwe iman ra duwe nafsu. Dadi lek ndelok wong ayu mung domblong tok. Eh, ora duwe nafsu kok. Awake dhewe duwe iman, duwe nafsu. Wancine pengajian khusuk. Begitu tanggone dangdutan, buka didi, jos. Solo le. Oh, pemenang lagune karton nyono nagih janji. Iya. lagu nih kimchi kimcil polen Iya. Ayo selawatan ya. Apa gitu? iki, gitu? iki. salawat selawat apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Anyar, durung dadi. Durung dadi. Lagu lawas kasete wis rusak. Kan. Isamu lagu apa le? Ya lagu-lagu sing gaul ya. Kemarin engkau masih ada di sini. Isa ora? Isa ora? Isa nabi apa ora? Wah, hadroh desa ora. Bersamamu menikmati rasa ini Berharap semua takkan pernah berakhir Bersamamu Bersamamu Vokalisnya di vokalisnya Walah vokalisnya nggak meyakinkan. Ada rupamu kayak koda infako. Kemarin dunia terlihat sangat indah Bersamamu menikmati ini semua On, on originnya Oke Eh, eh, eh, eh Rungokin sini. Diwale, Aku tak main iki kowe ngaji ning kono. <laughs> Ayo. Ayo nyanyi yo ora apa-apa. Pokoke selawat iki digawe lagu apa ya, oleh. Engko sik. Grantol pisan. Selawat kuwi le, lagu dangdut diselawatke oleh. Ora apa-apa. Lagu pop selawatke oleh rok sak isine rapopo wong solawat niku padha karo wong ngombe obat siap gerak pergantian banser gerak wah iki gagah-gagah iki Abdul Aziz karo muttaqin tapi yo ya, sing ngene jis mosok ngene jis Iki ngopo ya tiba wae iki. Ayo selawat. Adik-adik minta selawat apa? Apa? Ah komaron desa. Wis biasa, surung biasa. Kimcil kepolen. Ditinggal rabi. Ditinggal rabi. Ayo. Ditinggal rabi versi selawat. Sorai, kowe. Ora iso minggat kono kowe ora iso. Sallu ala Nabi Muhammad. Isara. Malah ngandani kiai munise. Oh alah, aduh, baru iki aku ngaji diatur karo pelajar baru iki aku. Rusak. Munise lah kurang ajar tau ya. Atiku rasane loro Apal ora Nyawang kanca adoh karo agama Kenteng kenteng kenteng randuwe toto krama qurane radi diwaca salate yo ditinggalno se se se se se aku perasaan koyo nanggap ledekmu munyuk, yo ya. Apa iki wis jamané? Cacahan Yasmini Aku iku rasane loroh korban janji sopora bisa? Korban janji sopora Rupa tua ora Kalau Tinggu meneh. Korban janji. Pira, cara. Kowe lunga aku sayang sayangi. Cara tak gawe solawat versi tibil kulub iha Asura, munise ono. Kekrek canggung mulu. Ah, gawe munise kaya aku ledek ngono. Yo tak selawatke. Flese kayak kabeh. Ayo tak selamat ye. Ayo. Flese kayak nyanyi kurban janji versi selawat. nih be. lamunnya patah nih. Ayo. lamunnya patah nih. Apa tiga krek be. Pak lamunnya patah nih. kalau tak selawatan kurban janji cah nom-nom ini, Ben sergap sholat. Lah. Ayo sebelah kono kae, flashnya duripke kae nduk. Ayo kae Mas, duripke. Sebelah kidul kae. Ayo, flashnya dihidupkan. Kita akan beromantis dengan Allah dan Rasulnya malam hari ini melalui desa kelurahan. Kelurahan desa codot. Diangkat. Ayo. Ayo. Sing kono melu ra sing kidul Mesake kae anak tiri. Ayo melu kono kae. Ayo lho, kae lho, kae lho. Ayo melu, melu, melu, melu, melu, melu, bro. Lampune pateni men kaya kuburan kono, ayo. Ayo bro, diangkat bro. Ayo, sing ra duwe HP cangkeme merenges. Ayo diangkat sapa yuk. Allahumma salli ala sayyidina lagune wong eno, diangkat sing dhuwur. so wong banter saling walali wal walali wal ayo terakhir hadroh Salim marjene ramune belas op. Hmm. Rasa dibayar. Oh, masa wong teng tong teng tong tot. Ngono ngelak nganggo ngombe barang. Sing gedhe tanganmu ra cangkemmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Sampun jam setengah tiga Nanti kan esok cangkemmu Orang turu e, bro bro Ya apa abot-abot ngopeni jamaah gih, Ngomong amplop kekrek cangkemmu. Sengit aku. ngomong amplop. Oh, aku ora tahu pengajian ngrembug amplop. Ah, ora tahu mikir. Amplop ora tak pikir, isi ora tak pikir. Soalnya apa? Aku yakin sing mikir amplop ki panitia, ngompol. Terus ki ayati hadis ini kau. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali <coughs> sekali kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Iman ono sarate minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Wong iman kuwi sifate kudu rukun. Iki tak kandani cah. Pilpres wis rampung, Pilek wis rampung. Wis ora usah kubu-kubuan meneh. Wis rono ana 01, wis rono ana 02. Ingat para jomblo, Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Kok uang elmen to kon akur. Pak Prabowo karo Pak Jokowi wis akur, malah tim suksesnya cerewet. Nggih napa mboten? kula niku kat Ramadan donga ya Allah muga-muga Pak Jokowi kali Pak Prabowo iso akur ya Allah tak wacake Fatihah sak yasine tak kandani Akhirnya Pak Prabowo wis ketemu karo Jokowi wis rangkulan cipika-cipiki muah untung ra cipokan wis lungguh bareng piye jok kabare apik wae Mas Wawa Pripon api Jok. Ngelak kowe, Jok. Oh, Allah, kono degane diombe. Oke, okay. Prabowo Kondo karo Jokowi Jok Jok selamat Anda sudah jadi presiden kembali selamat bekerja Jokowi jawab nggih Mas Wowo matur nuwun Awakmu ora usah susah wow, kowe iki ra kalah. Terus mung juara dua. Indah. Indah. Saya kasih contoh. Betapa kemudian kerukunan itu akan memancing ridhonya Allah. Zaman Nabi Musa, umatnya dilanda kekeringan panjang. Sampai banyak yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa woro-woro. Woro-woro, ayo sholat istisqa. Allahu Akbar. Pisan, urung udan. Sholat meneh. Allahu Akbar. Urung udan. Sholat nganti pengen telu istisqa. Allahu Akbar. Durung udan. Akhirnya Nabi Musa protes karo Gusti Allah. Gusti, Kulompon sholat pengen ping telu istisqa. nopo kok jenengan nurun ke banyu udan? Dijawab kali Gusti Allah, "Mus mus Aku ra mungkin ke banyu udan marang awakmu lan umatmu. Lah nopo Kan pun salat istisqa, soale ono umatmu sing durung ngakur. ono umatmu sing rarukun umatmu gontok-gontokan. Nabi Musa takon, "Gusti, Umat kula sinten sing ra gelem rukun? Mangkandhake kula, kula senenane. Dijawab kali Gusti Allah. Aku ya ora mungkin ngomong karo awakmu to, Mus, Mus. Mosok Gusti Allah kok ngrasani padake wong kelurahan, Mus, Mus. Sing biasa ngrasani ya teko kok iki. Biasane jilbabe ijo biasane. Oh, fatayat muslimat. Sing jilbabe ijo. sing jilbabe abang insyaallah nggih luweh parah La wong wedok cerewet ki lumrah le. Soale wong wedok kuwi keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. La wong lanang anteng Adam. La wong wedok Soale wong wedok iki khawatir cangkeme dobel stereo kuwi wong wedok. Tapi jangan pernah sekali-kali kamu meremehkan perempuan. Wanita itu bukan makhluk lemah tapi makhluk yang sangat kuat. Wong lanang kalah kuat karo wong wedok. Bukti apa wong wedok niku kuat? Pabrik susu loro digawa dhewe ta kan. Bagaimana mereka tidak kuat? Laki-laki itu lemah gondok lure sambatan karo manuk takan lemah raru mongso matamu wong lanang ki lemah buktine apa Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Tak kadang. Lah kula kalau bujuk kula gampang. Bunda, apa apa? Ingat, laki-laki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Makmum yang baik yang mat patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Wah. Rungok no kuping. Dan benar, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Kalau saya ditanya, Gus Miftah nikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Wong wedok kudu paham. Wong lanang kuwi duwe prinsip, bojo tuwek kui kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel diguak dosa. lah ono Quran suwe disimpan sing diwaca Quran sing anyar. Iya. Yes. Langsung Kim Cilim bengok Jadikan aku Quran barumu dong, Gus. Masak rupa-rupa jomblo lho. Alah Santai le. Kamu harus yakin akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Sing wedok ku yo ngono rungokno. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Yeah. Aku ki codot pada e padha. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa niku didawi karo Gusti Allah. Musa, kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan kepadamu dan kepada umatmu, jadilah umat yang rukun. Jadilah umat yang akur. Ning omah suami istri bendino bertengkar orang rukun, malaikat rahmatin balik. Wong lanang tak kandani, lak bojomu galak. Jen Allah ki nedirke wong wedok kuwi cangkeme galak. Mila jenengan persani, wali-waline Gusti Allah ke rata-rata bojone cangkeme galak. Contone Sayyidina Umar ana wong ajeng sambat kalih Umar mergo bojone galak. Begitu mlebu teng omahe umar Umar nembe donek-onekke karo bojone, wong niki mbalik itik-itik-itik-itik. Diceluk karo Umar, "Kowe ngopo ra Aku wis ketemu jawabane." Ternyata bojomu luwih galak daripada bojoku. Mila yang bapak-bapak bojone galak niku dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan menjadi wali seperti Sayyidina Umar, kemungkinan kedua lah bojomu galak. Insya Allah kemungkinan yang kedua adalah awakmu bakal setruk. Ketoknya sing nomor loro ketok iki. Syaratnya nopo rukun. Lah ana wong wedok rukun karo sing lanang, mulih pengajian ketemu assalamualaikum papa. Waalaikumsalam mamah. Mamah kok tongkake meletek-meletek yo. Ya Mlebu Melebu kamar, bojone ditawani, "Papah, punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto?" Apik banget to. Lah wong iki ra basa karo bojomu kok. Pak, bojomu basa apa ora? Ora. Blas. Ora ngajar karo bojone ra basa karo bakul pentol basa. Gek pertanyaanku, karo bojone ra basa kok karo bakul pentol basa? Gek jenengan diwene napa karo bakul pentol? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gedhe? Karo bojone ayo Pak Madiang, karo bakul pentol Pak kula tumbas kurang ajar to kuwi. Ngene, sing wong wedok ndonga karo aku, sing lanang menengo. Engko bareng ndonga mulai langsung iso basa karo bojone. Ayo sing wedok ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. nggon gon wong ndonga tangane diangkat mau kempit ki ngopo? Wis tuwek kemayu. Ndonga kok ngene. Nutupi apa, bubu? Wis tuwek eh, enggak ya. Ucul matamu ki ucul ora. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Sing lanang meneng. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan sule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa Kulo siap yen lambe kulo udunen. Ayo sing lanang, amin Allahumma. Biar eh, Mang titeni, ada? Kok seminggu meneh ibu-ibu kelurahan cangkeme nyonyor. kuwi mergo ra basa karo bojone ibu ibu amin allahumma iya kelakon basa ana tamu tok nggih pantes-pantes oh lak bojo kula sungkeman bendina basa apa ne bodo abah kalau ngaturakan sugeng riyadi mau menawi kalau gada kelepatan sak lima saking ucapan salangka saking tindak tanduk kawulo banyu sak cawok lemas sak caruk godong sak suwek, kayu sak coklek kulo nyun agung si samudro pangak sami abah uh, karo nangis kue ngapa nangis kelingan dosa boten lah ngapa nangis sikil kulo kepidak matamu aku bojo kulo boso kali kulo pak amergo kulo ngi boso kali bojo kulo Begitu bojo kula matur ngoten niku abah kula ngaturaken sugeng riyadi mau menawi kula gadah kelapatan sakle masing ucapan salah kasing dina tanduk lo banyu sak cawu lemas sak godhong sak suwek kayu sak coklek kula nagung samudra pengasami abah tak jawab iya bunda allah wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang karim sing tuwa oke salahe sing nom oke lupute bocah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaane iya Kue rasa baper lah lak di wong tua. boleh? kapan kue rabi? Jawaban, Mbah, lah kapan jenengan mati ngono wae. napa rukun? Nabi Musa akhirnya begitu umatnya dikumpul ke ayo do rukun cah. Men banyune udan cepat mudun main bansere sing ning dhuwur cepet mudhun. Ajar, aku lak ngaji tak bersikap kaya banser kesel apa ora? Iki yang ngono bocah lanang jenenge Noval. Nova Elisa. Lah banji-banji sing ngaji kali kula niku jenenge kabeh palsu. Jenengmu sapa? Lora Om. Apa ki lora? Lanang ora wedok ora. <laughs> Lah iki ngerti aku, Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. <laughs> Begitu umat rangkulan saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Allah langsung berkenan menurunkan air hujan kepada umatnya Nabi Musa alaihis salam. Begitu saling memaafkan langsung. Udian sak nalika. Halah kowe kaget sekali cangkeme iki ngopo? Kaget ini jantung, Bro. Kaget aku ora nyambung. Kaya jantung manggone ning cangkem lak ya ora. gue kowe, Pak. Kaget aku. Lebay. Alay. Maka saya meyakini ketika kemerdekaan Indonesia sudah masuk ke 74 bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar kalau umatnya bersatu rukun menjaga toleransi menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati. Le, dulur-dulurku banser tak kandani le yo. Aku ki dibuli mergo beloni awakmu. Gara-gara ono wong ngomong, kenapa banser tidak dikirim ke Papua? Kulo jawab, banser kuwi dudu tentara. wilak Pak, kuwi dan Ramil, dhuwure dandim. Ya toh? dan dim dan rem dan rem dan dim dan ramil aku dan cok jaran umpamanya aku dan aku cetok kalau tentara polisi punya payung hukum bisa diterjunkan ketika keadaan negara itu membutuhkan banser tidak punya payung hukum ora kaya polisi ora kaya tentara maka tidak bisa dikirim ke Papua yang menjadi masalah itu adalah orang sipil tapi berlagak sok aparat. Gara-gara kula ngomong niki, nyuwun sewu kula dibuli. Yang berlagak sok aparat kan banser, gara-gara sering membubarkan pengajian. Ojo ngomong banser, lah aku lah kue ngomong banser aku ora trima. Lah oknum banser barangkali iyo kabeh ki ana oknume tentara kuwi apik ning yono oknum tentara sing elek Polisi kuwi apik, ning yo ana oknum polisi sing elek. Polisi Indonesia iki saiki apik kabeh, tapi sing paling apik loro, patung polisi karo polisi tidur. Sing bosok mung siji, apa polisi cilukba, Lampu merah mengko ngeng. Iya. Diancuk. kuwi jenenge oknum aja nyalake polisi secara umum kan kadang-kadang gawe-gawe senengane ana sim nggawa STNK nganggo helm sepione komplit anda salah apa tutup pentil matane matane opo hubungane kuwi lho kuwi oknum Ora ana adik ART Banser iki membubarkan pengajian. Mila aku pesen karo dulur-dulurku ngajuk. kalau ada ustaz siapapun le, pengajian ning ngajuk. aja mok larang. Rungokno wae. Engko lak nganti pengajiane nyinggung NKRI, bertentangan dengan Pancasila, paranono. Kuwi gagah, kekrek cangkeme ngono. Tapi lah durung-durung gue nggawe surat keberatan, nggawe pelarangan soal pengajian, sing elek awake dhewe le, sing elek korban sermu, sing elek NO-mu, ojo. Siapapun ustadz yang diundang, ustadz Wahabi sekalipun, dirungokke wae songko adoan. Lak ngelek-ngelek akidah Sunnah wal Jamaah, kuwi kewajibanmu untuk mengingatkan kepada mereka. Tapi kalau belum-belum sudah kamu larang, awak dhewe jenenge sing elek. Dirungokke wae. Sampai ngaji ngelek-ngelek NU, NO, ngelek-ngelek Pancasila, ngelek-ngelek NKRI parah nih. What do you want? nih, we. Ya apa kabar Cak? <laughs> Itulah. Gara-gara itu kalau dibully Pak Tentara. Ya Allah, Miftah pepet, Diasar Gus telek ora apa-apa. Gus Miftah nesu dibilang Gus telek. Ora. Kenapa tidak marah? Karena saya meyakini orang yang mengatakan saya Gus telek. Kenapa dia mengatakan saya Gus telek? Karena uteke kebak telek. Jadi ngono le ya. Aku ki cinta banget karo Banser. Maka saya tidak mau Banser dibully. Cukup aku saja yang dibully Verguso. Cukup aku saja. Tapi pesanku gue mau. Sudah tidak ada lagi berita dimanapun di Indonesia. Ada pelarangan pengajian dari Banser. Karena memang visi misi Banser adalah menjaga ulama ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tepuk tangan untuk Banser. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa menjaga kerukunannya. Amin. Sehingga Allah menurunkan ridhonya untuk bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Amin. Sampun jam setengah telu pengajian yang pun rampung kuabeh ngadek takjak solawatan Hasbi Robi Jalallah Karo nyanyi lagu Indonesia Raya Ayo berdiri Gerak Ampun mulai saat nyanyi lagu Indonesia Raya Kali solawat Hasbi Robi Sebagai penutup kita tunjukkan bahwa orang nganjuk cinta NKRI.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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.